الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نكمل هذه المسائل وأنا لن ألتزم بترتيب الكلام الموجود لكن سأجمع ما يتعلق باليوم الآخر كله مع بعضه kita akan menyempurnakan penjelasan dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan di sini dan saya tidak menyebutkan atau membahas secara berurutan karena permasalahan-permasalahan yang akan disebutkan saya akan menyatukannya dalam pembahasan yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. al masalatu as-sabi'ah qal wa 'adzabul qabr. Permasalahan yang sabi'ah. Sabi'ah. Kalau غيرت غيرت nah, خلاص. Permasalahan yang ketujuh kata beliau dan siksaan kubur. يؤمن أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين أهل السنة والجماعة dari kalangan para sahabat dan tabi'in mengimani بما أخبر الله به ورسوله dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya من وقوع عذاب القبر ونعيمه حقيقة tentang terjadinya siksaan kubur dan kenikmatan di alam kubur secara hakiki. وقد دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الصحابة Hal ini telah ditunjukkan dan dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dan As-Sunnah dan kesepakatan para sahabat. وأنكر ذلك أهل الأهواء والبدع Dan hal ini diingkari oleh para pengekor hawa nafsu dan ahlul bid'ah. من المعتزلة وغيرهم dari kaum Mu'tazilah dan selain mereka. ومنهم في هذا الزمان من يقال لهم مفكرون إسلاميون dan di antara yang mengingkari perkara ini adalah orang-orang yang di zaman ini mereka disebut sebagai para pemikir Islami. أو يقال لهم al-aqlaniyun atau dikatakan kepada mereka aqlaniyun wahum fil haqiqah bila uqulin rajihah dalam keadaan pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki akal yang baik. Lianna al-aql ar-rajih sebab akal yang baik itu yaqtadi ittiba' ar-rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akal yang menyebabkan seorang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashab al-uqul haula orang-orang yang memiliki akal seperti mereka ini, idza dhahaba ahaduhum ila at-tabib apabila salah seorang mereka pergi ke dokter Wakad yakunu tabibu yahudiyan aw nasraniyan doktor. Boleh jadi dokter tersebut adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Faya'muruhu bishurbi syurbi adwiyatin la ya'rifuha. Lalu dia dokter itu memerintahkan kepadanya untuk meminum obat-obat yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Wa yamna'uhu min akli asya' huwa yuhibbuha dan melarangnya untuk memakan hal-hal yang dia senang untuk memakannya. Fayastajibu lidzalika at-tabib dan dia menerima ucapan dari dokter tersebut. Wa yusallim lahu dan menerima apa yang dia katakan. Li'annahu 'indahu a'lam minhu. Sebab dalam pandangan dia dokter itu lebih berilmu daripada dia. ثم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم Lalu kemudian dia menyikapi Rasul sallallahu alaihi wasallam وأخباره وأحكامه dan menyikapi berita-berita dan hukum-hukumnya ونقل الصحابة لذلك dan penukilan para sahabat tentang hal itu. فيرده بعقله Lalu dia menolaknya dengan akalnya ويمتنع عن متابعته dan dia mencegah diri untuk mengikutinya. وهذا المثل ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dan perumpamaan ini itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah في كتابه درء تعارض العقل والنقل dalam kitab beliau درء تعارض العقل والنقل مع أن الناس يشاهدون أخطاء طبية عند الأطباء dalam keadaan manusia mereka sendiri menyaksikan ada kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan kedokteran. Ala mustawa alam yang itu dalam tingkatan dunia. Wa tabib yukhati'u tabiban akhar. Ada seorang dokter menyalahkan dokter yang lain. Wa fi sarfi dawa wa fi kammiyatihi yang berkaitan dengan uh, obat-obatan demikian pula kadar dari obat-obatan tersebut. Hal mana'ahum dzalik min at-taslim lil atibba? Apakah ada yang mencegah hal tersebut dari uh, dia menerima apa yang datang dari para dokter itu? Falimada yaqbaluna qaul al-atibba wa yuqallidunahum? Lalu mengapa mereka menerima ucapan para dokter dan bertaklid kepada ucapannya? حتى لو كان هذا المريض بروفيسورا في علوم أخرى Bahkan terkadang orang yang sakit ini adalah seorang profesor dalam ilmu yang lain. ويظن أن عنده وصفات علاجية يستطيع أن يستخدمها ويظن أن عنده دواء يعني يخالف فيه الطبيب Dan bahkan dia mungkin menyangka dia punya cara-cara atau metode pengobatan yang dia menyelisihi dokter. فسبحان الله كيف إذا يتعامل الخلق مع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم Maka subhanallah bagaimana para manusia mereka menyikapi apa yang dati- datang dari Allah dan Rasulnya. انظروا هذا المثال القريب للعقل Maka perhatikan perumpamaan yang disebutkan ini dari seorang yang al القريب من العقل يعني الموضح لمسألة العقل Iya, yang menjelaskan tentang permasalahan akal, yang mengerti tentang kondisi akal. في كتاب درء أي دفع تعارض العقل والنقل المجلد الأول صفحة 141 yang disebutkan dalam kitab Dar'u Ta'arudi Al-Aql wa Naql pada jilid yang pertama pada halaman 141. فالأخبار الواردة في عذاب القبر ونعيمه Maka berita-berita yang datang menjelaskan tentang siksaan kubur dan nikmat kubur يجب على المسلم قبولها wajib bagi seorang muslim untuk menerimanya. من الأدلة في ذلك Termasuk di antara dalil-dalil tentang hal itu <coughs> ما تقدم من قول الله عز وجل apa yang telah lalu dari firman Allah Azza wa Jal عن فرعون وآله واتباعه على دينه tentang Fir'aun dan para pengikutnya di atas agama dan keyakinannya an Neraka diperlihatkan kepada mereka di pagi dan petang hari. Dan pada hari ditegakkannya hari kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah para pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang sangat pedih. فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ في القبر maka neraka yang diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang hari ini kejadiannya di alam barzakh di alam kubur dalil tsani dalil yang kedua qaulullah azza wa jal firman Allah azza wa jal ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى yang artinya barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit dan kami membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta قد ذكر جمع من السلف في تفسير الآية telah disebutkan segolongan dari kalangan para ulama salaf dalam menafsirkan ayat ini أن العيشة الضنك هي عذاب القبر bahwa yang dimaksud kehidupan yang sempit itu adalah siksaan kubur كما تجدونه في كتب التفسير sebagaimana yang kalian bisa dapati dalam kitab-kitab tafsir وإن ذكر آخرون أنه ضيق الصدر الذي يجده الكافر في الدنيا Meskipun ada sebagian yang menyebutkan yang dimaksud sempit di sini adalah kesempitan dada yang dirasakan oleh kafir dalam kehidupan dunia. فلا تعارض بين القولين maka tidak ada kontradiksi di antara dua penafsiran ini وقد ذكر الإمام Abu Bakr al-Ismaili fi i'tiqad ahli hadis dan telah disebutkan oleh Imam Abu Bakar al-Ismaili dalam i'tiqad ahli hadis هذه الآية من الأدلة على عذاب القبر bahwa ayat ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan adanya siksaan kubur. الثالثة قول الله تعالى yang ketiga adalah firman Allah Azza wa Jalla ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون yang artinya kami akan menjadikan mereka merasakan siksaan yang ringan sebelum siksaan yang besar semoga mereka kembali ففي تفسيرها أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر dan dalam penafsirannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan siksaan yang ringan adalah siksaan kubur أكتفي بهذه الثلاثة من القرآن Aku mencukupkan dengan tiga dalil ini dari Al-Quran. وأما السنة فالأحاديث كثيرة متواترة. Adapun di dalam sunnah maka hadis banyak sekali dan mutawatir. فمن ذلك ما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس Termasuk dari hadis-hadis tersebut adalah hadis muttafaq alaih dari ibnu Abbas. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala innahuma la yu'adzaban. Bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan lalu beliau mengatakan kedua pemilik kuburan ini dalam keadaan disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabir dan keduanya tidaklah disiksa karena melakukan sesuatu yang besar. Ai yashukku alaihima tarkuh. Yaitu sesuatu yang sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Walihada qala fi riwayah bala innahu kabir. Oleh karena itu beliau disebutkan dalam satu riwayat beliau mengatakan bahkan itu adalah sesuatu yang besar. Amma ahaduhuma kana la yastanzihu aw yastatiru min bawlih. Adapun salah satu dari keduanya yang disiksa disebabkan karena dia tidak membersihkan dirinya dari air kencingnya. Wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua dia berjalan di muka bumi dengan melakukan adu domba. Yufsid bainan nas, yaitu merusak hubungan di antara manusia. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Samurah dan Jundub di dalam Sahihul Bukhari dari hadis Samurah bin Jundub أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai mengerjakan sholat subuh, Qala li ashabi harra'a ahadun minkum ru'ya. Maka beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang melihat ada yang mimpi semalam? Fa in akhbarahu ahadun fassaraha wa 'abbaraha. Apabila ada seseorang yang menyebutkan mimpinya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mentakbirnya فصلى ذات مرة الفجر وقال هل رأى أحد منكم رؤيا فلم يجبه أحد Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengerjakan sholat fajar dan beliau bertanya, apakah ada di antara kalian yang bermimpi dan tidak ada seorang pun yang menjawabnya. فقال صلى الله عليه وسلم ولكني رأيت Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, namun saya melihat. <clears throat> Lalu beliau menyebutkan hadis yang panjang. Dan bahwa ada dua malaikat yang melewatinya. Ala rajulin yasbahu fi nahrin min dam. Di mana keduanya bersama Nabi di dalam mimpi tersebut mereka melewati seseorang ala rajulin yasbahu fi bahad min fi nahrin min dam seseorang melihat seseorang yang sedang berenang di sungai darah wa akhar ala dhiffatin nahar sementara salah satu ada satu orang yang berada di pinggir sungai fayaduru thumma yarji' ilaih di mana orang tersebut e, berkeliling lalu kemudian kembali kepadanya fa idza raja'a fataha fa dan apabila dia kembali maka dia membuka mulutnya فأخذ الآخر حجرا فرماه فيه Lalu kemudian yang satunya ini Samit. mengambil batu lalu kemudian melemparkan ke mulutnya. وهكذا رأى صلى الله عليه وسلم رجلا نائما. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya melihat seseorang yang sedang tidur. وآخر قائم على رأيه بصخرة فيهد فيهشم بها رأسه. Lalu kemudian yang satunya mengangkat batu besar, lalu kemudian me, me, membuangnya atau me, menghantamkan ke bagian kepalanya. فيتدحرج يتدهده يتدحرج الحجر Lalu kemudian batu itu pun berguling. فيذهب يأتي به فيرجع وقد أعاد الله رأسه كما كان Lalu kemudian dia e, mengambil batu tersebut lalu ketika dia kembali ke tempat semula maka kepala orang itu kembali pula seperti semula وكان كلما مر يسألهما ما هذا dan setiap kali Nabi melewati orang yang demikian Nabi bertanya ada apa dengan orang ini فلا يج- يجيبانه أي الملكان ويقولان امضي maka kedua malaikat itu pun tidak menjawab dan mengatakan "E, lanjutkan perjalananmu ومر على رجل يجرجر شدقه هذا الجهاز إلى أذنه dan beliau melewati seseorang yang mana bagian rahangnya ini ketarik ثم يأتي من الجهة الأخرى فيجرجر شدقه Lalu kemudian ada dari arah yang lain juga yang di bagian yang lainnya, rahang lainnya ditarik. فينتهي من هذا وقد رجع هذا كما كان Lalu kemudian ketika yang selesai yang satunya itu ditarik, maka yang satunya habis ditarik itu kembali seperti semula. ومر به على أناس عراة رجال ونساء في مثل التنور النار Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melewati sekumpulan lelaki dan perempuan yang mereka dalam kondisi telanjang berada di sebuah eh, tungku api. فتأتي النار من أسفلهم فيتضاوون يرتفعون إلى أعلاها ويصرخون Lalu kemudian api itu datang dari bawah mereka dan akhirnya mereka pun terangkat ke atas lalu kemudian mereka ثم eh, فس terjatuh. ثم فسر له ما رآه Lalu kemudian kedua malaikat itu pun mentakbir dan menafsirkan apa yang telah dilihatnya. فالرجل الذي يسبح في نهر ذا الدم akilur riba bahwa orang yang berenang di sungai darah itu adalah orang yang memakan hasil riba. والرجل الذي نائم ويشدخ رأسه بالحجر هو الذي يأخذ القرآن فينام عنه وينام عن الصلاة المكتوبة. Adapun orang yang tidur yang kepalanya ditabrakkan dengan batu besar, dipukul dengan batu besar, ini adalah seorang yang tertidur yang menyebabkan dia meninggalkan sholat wajib. والذي يجرجر شدقه هو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق Dan orang yang ditarik rahangnya itu adalah seorang yang dia melakukan kedustaan yang kedustaannya itu sampai ke ufuk. والرجال والنساء العراة هم الزناة والزواني Sementara lelaki dan wanita yang telanjang mereka adalah para pezina. فهذه عدد من كبائر الذنوب ورد فيها عذاب القبر Maka ini adalah merupakan bagian dari eh, dosa-dosa besar yang disebutkan adanya siksaan kubur padanya. الربا والكذب وترك الصلاة والزنا Yaitu dosa riba, dusta, meninggalkan sholat, dan perbuatan zina. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه Dan diriwayatkan dalam dua sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من أربع إذا فرغنا من التشهد bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berlindung diri kepada Allah dari empat perkara apabila kita telah mengucapkan tasyahud. في الصحيحين أو في مسلم فقط Sahihain. صحيح اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari siksaan jahanam وأعوذ بك من عذاب القبر dan aku berlindung diri kepadamu dari siksaan kubur وأعوذ بك من فتنة المسيح المحيا والممات dan aku berlindung diri kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Wa'udzu bika min fitnatil Masiihid Dajjal. Dan aku berlindung diri kepadamu dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Hal sayata'awwadhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ya'mur ummatahu bit-ta'awwudh min syai'in la haqiqata lahu kama yaqulun? Apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari sesuatu dan beliau memerintahkan kepada umatnya untuk berlindung dirinya dari sesuatu yang tidak ada hakikatnya وهكذا حديث البراء بن عازب demikian pula hadis Al-Bara bin Azib وحديث علي بن أبي طالب dan hadis Ali bin Abi Talib وأحاديث كثيرة جدا في عذاب القبر وإثباته dan hadis yang demikian banyak yang menerangkan tentang adanya siksaan kubur فنعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur dan dari fitnah ما هي فتنة القبر Apa yang dimaksud fitnah kubur? Innakum tuftanuna fi quburikum yaqul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan difitnah di kuburan-kuburan kalian. Qariban aw nahwan min fitnatid dajjal. Mendekati atau seperti fitnah dajjal. Fayus'alu ahadukum man rabbuk. Maka salah seorang di antara kalian akan ditanya, siapakah Rabbmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? وما تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيكم Dan apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus di tengah-tengah kalian? فأمور البرزخ يا إخوة حياة مستقلة Maka perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzakh itu adalah merupakan kehidupan tersendiri. وهي مقدمة للحياة الدائمة الأخروية dan itu adalah merupakan pendahuluan untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang kekal di akhirat. Wal qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah merupakan tempat yang pertama menuju alam akhirat. Wa syuri'a lana fi du'a'il janazah 'ala al-mayyit dan disyariatkan bagi kita dalam doa jenazah ketika mendoakan mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu Ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu Allahumma wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu أغسله بالماء والثلج والبرد لا في اللهم وس اللهم اللهم وسع له قبره أو أوسع له قبره وكذلك الدعاء له بأن يقيه الله عذاب القبر وغير ذلك من الأدعية النبوية الكثيرة التي علمها لأمته وفيها الاستعاذة أو الدعاء للآخرين بالنجاة من عذاب القبر نعم dan yang lainnya dari doa-doa yang di dalamnya berisi uh, perlindungan diri dari siksaan kubur dan keselamatan dari keburukan dalam kehidupan akhirat. Al-hayat arba'a aqsam. Kehidupan itu ada empat bagian. Hayatuka al-ula fi batni ummik. Kehidupan yang pertama ketika engkau berada di dalam perut ibumu. Bimarahiliha tis'at ashur. Dengan berbagai macam kondisinya selama sembilan bulan. Nutfa, alaqa, mudghah, mukhallaqa, ghair mukhallaqa, yunfakh fihi ruh ila akhirih. Mulai dari uh, setetes mani, lalu kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging sampai kemudian janin dan seterusnya. Kaifiyatuha wa sifatuha takhtalif an hayatina dunia. E, bentuknya dan kondisinya berbeda dari kehidupan dunia kita. Ahadun minkum yadhkur minha syai'an? Ada nggak salah seorang dari kalian mengingat sesuatu dari apa yang dia alami di alam di alam perut ibunya? <laughs> Al-hayatu tsaniyah hadhihi al-hayatu dunya Kehidupan yang kedua adalah kehidupan di dunia ini. لها خصائصها Yang mana kehidupan ini memiliki karakter tersendiri. الحياة الأولى في بطن الأم مرت بمرحلة بدن بدون روح ثم بدن وفيه الروح Maka ketika seorang berada di dalam perut atau kandungan seorang ibu, maka dia melalui proses. Terkadang dia melalui proses badan tanpa ruh, kemudian setelah itu melalui proses badan bersama dengan ruh. هذه الحياة الدنيا فيها الروح مع البدن Adapun dalam kehidupan dunia ini, maka di sana terdapat ruh yang menyatu dengan badan. وصفتها تختلف Dan sifatnya pun berbeda. وأحكامها Demikian pula hukum-hukumnya. فإذا خرجت الروح من البدن أصبحت الحياة البرزخية الثالثة Maka apabila ruh telah berpisah dari badan, maka hal itu menjadi sebuah kehidupan yang ada di alam barzakh. لكنها لا تنقطع عن البدن انقطاعا كليا Akan tetapi ruh tersebut tidak melepaskan dirinya dari jasad tersebut secara menyeluruh. ولكن يكون للروح اتصال بالبدن كيفما شاء الله ومتى ما شاء الله Namun ada kondisi di mana ruh itu akan menyatu dengan jasad sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimanapun caranya berdasarkan kehendak Allah. Fal aslu anna al azab aw al naim 'ala al ruh wal badan tab'un lahu. Maka asalnya bahwa siksaan demikian pula nikmat kubur di alam barzakh itu itu berkaitan dengan ruh adapun jasad mengikuti ruh aks هذه الحياة الدنيا dan itu kebalikan dari kehidupan dunia ini. Al-'adzab atau an-na'im 'ala jasad Di mana kehidupan dunia ini siksaan atau kenikmatan berkaitan dengan fisik jasad kita. ruh tab'un dan ruh mengikuti jasad. Al-hayat al-barzakhiyah laha ahkamuha. kehidupan di alam barzakh juga memiliki hukum-hukum tersendiri. لا تقاس على الحياة الدنيا tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia الإنسان في الدنيا يقدر على أشياء كثيرة seseorang dalam kehidupan di dunia dia mampu melakukan banyak hal فإذا مات لا يقدر على شيء مما كان يقدر عليه في الدنيا Apabila dia telah mati, maka dia tidak mampu melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan ketika di dunia. وبهذا تعرفون ضلال الذين يعبدون الأولياء والصالحين Maka dari sinilah kalian mengetahui kesesatan orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang yang saleh. أو يقول له الحبيب من يسمونه الحبيب Atau orang-orang yang disebut sebagai Habib. إذا أنا مت apabila aku mati. Fata'al ila qabri watlub minni ma tasha ana unaffidh lak. Maka datangilah kuburanku, minta apa saja yang kalian inginkan kepadaku, aku akan melaksanakannya dan memenuhi apa yang menjadi permintaan kalian. Hada taghut yad'u an-nas ila ibadati nafsihi. Maka orang ini taghut karena dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Allah Azza wa Jal yaqulu 'anil syuhada. Allah Azza wa Jal berfirman tentang orang-orang yang mati syahid. Ahya'un عند ربهم يرزقون Mereka adalah orang-orang yang hidup di sisi Rob mereka dalam keadaan mereka diberi rezeki. Awalan هم ahya حياة barzakhiyah. Yang pertama bahwa orang-orang yang mati syahid itu hidup tapi dalam kehidupan di alam barzakh. La na'rifu kaifiyataha. Kita tidak, mengetahui bagaimana kondisi alam barzakh tersebut. Thaniyan. Yang kedua. Allah yaqul yurzaquna. Ay huwa yarzuquhum. Walam yaqul yarzuquna gairahum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka. Bahwa mereka itu diberi rezeki. Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan Allah tidak mengatakan bahwa mereka memberi rezeki kepada orang lain. فكيف تطلب من الأموات Lalu bagaimana mungkin engkau bisa meminta itu dari orang-orang mati مصالح دينك ودنياك yang berkaitan dengan kemaslahat kemaslahatan agama dan duniamu? هذا شرك في الدين Ini adalah perbuatan menyekutukan Allah di dalam agama ini وخلل في العقل dan menunjukkan kebodohan dalam akal. أحياء قادرون yaitu orang-orang yang hidup yang memiliki kemampuan يسألون ويطلبون الحاجات من موتى عاجزين عن إنقاذهم lalu kemudian mereka justru meminta dan meng, menu- ingin memi- diwujudkan kebutuhan-kebutuhan mereka dari orang-orang yang telah mati yang mereka itu tidak mampu ماذا قال الله عز وجل في سورة الأحقاف إن الذين تدعون من دونه ها ولا يشعرون أين يبعثون لا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير, مثل خبير. نعم شور الآية يا آية إخوة أن يسمعوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك يا شيخ شوف الآية السورة ولا ينبئك ها تفضل سورة فاطر تفضل تدعو الله أكبر وفي سورة الأحقاف أولها آه. نعم ترجم تفضل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا, وكانوا بعبادتهم كافرين, كافرين. Hizbul ayatain surat Fatir, surat Al-Ahqaf. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Apabila kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Kalau seandainya mereka pun mendengarkan, maka mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan apa yang menjadi permintaan kalian dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian dan tidak ada yang mampu memberitakan pada kalian seperti apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Ahqaf disebutkan yang artinya siapakah yang paling sesat min dan siapakah yang paling sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah kepada orang yang tidak mampu mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka dalam keadaan mereka sendiri itu lalai tidak memperhatikan doa-doa orang-orang yang meminta dan berdoa kepada mereka dan apabila manusia telah dibangkitkan maka mereka akan menjadi musuh-musuhnya dan mereka akan mengingkari apa yang mereka lakukan dari ibadah-ibadah kepada mereka maka tidak bisa dibandingkan dan dikiaskan kehidupan yang ada di alam barzakh di alam kubur dengan kehidupan dunia. Hunaka farqani muhimman. Di sana ada dua perbedaan penting. Al-awwal al-farqu bainal khaliq wal makhluq. Yang pertama, perbedaan antara al-khaliq yang menciptakan dan yang diciptakan. Walau kana al-makhluq nabiyyan aw malaka. Meskipun makhluk yang diciptakan itu seorang nabi ataukah malaikat. Fahakullah la yu'ta li ghairih. Maka apa yang menjadi hak Allah tidak boleh diberikan kepada selainnya. Fahaqquhu an ta'budahu wa la tusyrika bihi Hak Allah adalah engkau menyembahnya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Al-furqan atau al perbedaan yang kedua al بين الحي والميت Perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang telah mati. فما كنت تطلبه من الحي القادر الحاضر من المعونة والدعاء والمساعدة لا يجوز أن تطلبه من ميت Apa yang kamu minta kepada orang yang hidup, orang yang masih hidup dari bantuan, pertolongan, tidak boleh kamu lakukan itu kepada orang yang sudah mati. Al-hayatul rabi'ah al-ma'ruf. Al-hayah fil yaumil akhir. Adapun kehidupan yang keempat yang telah kita ketahui yaitu kehidupan di hari akhir. Wa innal akhirata lahiyal hayawa law kanu ya'lamun. Hiya al-hayatul kamilah. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sempurna kalau seandainya mereka mengetahui. Yakunu fiha ittisalur ruhi wal badan kamilan tamman dalam kehidupan akhirat akan menyatu kehidupan antara ruh dan fisik atau jasad secara sempurna. ولهذا لا يوجد نوم كما يوجد في الحياة الدنيا. Oleh karena itu dalam kehidupan akhirat tidak lagi ditemukan tidur seperti yang ditemukan dalam kehidupan dunia. ومما يكون في الحياة الأخرى المسألة الثامنة وهي الصراط. Dan مسلم مسألة الصراط يؤمن أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين بالصراط وهو الجسر هو الجسر المضروب على ظهراني جهنم Lalu kemudian kita berpindah ke permasalahan yang berikutnya yang berkaitan dengan kehidupan di hari akhirat yaitu permasalahan as-sirat di mana ahlus sunnah dari kalangan para sahabat dan tabi'in mereka mengimani adanya sirat yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam. Awalan al-iman biannahu annahu siratun haqiqiyyun. Yang pertama mengimani bahwa ini adalah merupakan sirat yang hakiki. Khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala wa ja'alahu ala dhahri jahannam di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan menetapkannya berada di atas neraka jahanam. Thaniyan al-iman bima sahha fi wasfihi wa sifatihi. Yang pertama, yang kedua mengimani dengan apa yang disebutkan dari sifat-sifatnya. Annahu adaqqu min asy-sya'ri wa ahaddu min as-sayf. Bahwasanya sirat itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. اكتب السعدان السعدان السعدان ايوه اكتب السعدان وأن عليه كلاليب dan bahwasanya di sirat itu terdapat al-kalalib على جنبتي الصراط yang berada di dua sisi as-sirat. Bayan mana? man amarallahu man amarahallahu bi akhdih. Di mana al-kalalib ini dari dia semacam besi yang bengkok ujungnya itu akan mengambil siapa yang diinginkan dari orang-orang yang berhak mendapatkannya. Fatulqihi finnar untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Au takhdishu man amara Allah man amaraha Allah bi khadshihi wa yanju. Atau dia akan me apa? Dia akan meng خدشه Iya, dia akan melukai siapa yang dikehendaki akan tetapi dia kemudian selamat dan tidak masuk ke dalam neraka. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثل شوك السعدان Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerangkan tentang al-kallub yaitu seperti duri dari pohon as-sa'dan. وشوك السعدان شوك معروف في أرض نجد. Dan duri dari pohon as-sa'dan ini adalah duri yang dikenal yang ada di uh, wilayah Najd. Eh, هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يعلم قدرها إلا الله. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan namun tidak ada yang mengetahui betapa besarnya uh, Eh, kalalib tersebut kecuali Allah. Walakinahu daraba lahumul masal li taqribil ma'na. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan sebagai sebuah perumpamaan untuk mendekatkan makna. Hatta yata'akkaluhu ifhamuh. Agar kemudian mereka bisa memahami apa yang disampaikan. Wahada yadul ala annahu siratun haqiqi. Maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud sirat adalah sirat yang hakiki. الأمر الثالث perkara yang ketiga, al-imanu bima warada min tafawuti sur'atin nasi Mengimani tentang apa yang diriwayatkan dari kondisi berbedanya kondisi-kondisi manusia pada saat mereka melalui sirat tersebut. Fa inna mururan nasi alaihi ala qadri a'malihim. Di mana berlalunya manusia di atas sirat itu sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka di dunia. فمنهم من يمر كلمح البصر. Di antara mereka ada yang melewati sirat sekejap mata. ومنهم من يمر كالبرق. Di antara mereka ada yang melewati sirat tersebut secepat kilat. ومنهم من يمر كالجواد السريع. Dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda yang berlalu dengan cepat. Wa minhum man yamurru ala rijlaihi Dan di antara mereka ada yang melewatinya dengan kedua kakinya sambil berlari. Wa minhum man yamshi alaihi yahbu. Dan di antara mereka ada yang berjalan di atasnya sambil merangkak. Hada tafawutu bihasabi a'malihim. Maka berbeda-bedanya mereka dalam melalui sirat itu sesuai dengan kadar amalan mereka. Wa ala qadri istiqamatika ala siratillahi fid dunya dan sesuai dengan kadar istiqomahnya kamu untuk berjalan di atas jalan Allah di dunia yakunu mururuka ala hadzal sirat maka seperti itu pula engkau melewati sirat tersebut wa inda nihayatis sirat dan di akhir dari sirat anbiya'ullah wa rusuluh di sana terdapat para nabi dan rasul laisa lahum da'watun yawma idzin illa qauluhum allahumma sallim sallim mereka tidak memiliki doa pada saat itu kecuali mereka mengatakan ya Allah selamatkan dan selamatkanlah. Falzamus sunnah. Maka komitmenlah kalian kepada sunnah. Wahafidhu ala wajibat. Dan hendaknya kalian senantiasa menjaga apa yang diwajibkan. Wasari'u fil khairat. Dan bersegeralah kepada kebaikan. Watruku ma harrama Allah Allah alaikum wa rasuluh. Dan tinggalkanlah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. وإذا أخطأ أحدكم بادر بالتوبة apabila salah seorang dari kalian melakukan kesalahan maka hendaknya dia bersegera untuk bertaubat وأديموا سؤال الله أن يثبت أقدامكم على الصراط dan hendaknya kalian senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi kekokohan kalian pada Fa'al- saat kalian berjalan di atas sirat. وجدت الحديث عندك طويل لا أريد مختصر في رواية مختصرة شاء جدا في آخر كتاب الإيمان لا لشوك السام العموم أحاديث الصراط كثيرة في الصحيحين وغيرهما فنكتفي فيه بما تقدم لكن أحب أن أنبه تنبيهات dan hadis-hadis tentang sirat itu banyak sekali namun kita mencukupkan dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Afwan. Namun di sini saya akan menyebutkan beberapa peringatan. Eh, masalah tasi'ah wa qad miraran mas'alatul ba'ts al Dan permasalahan yang kesembilan dan itu telah berlalu yaitu yang berkaitan dengan hari kebangkitan pada hari kiamat. Al-ba'ts ba'da al-maut kebangkitan setelah kematian. Min arkanil iman termasuk di antara rukun iman. والفرق الإسلامية تؤمن بهذا البعث يوم القيامة. kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam mengimani tentang adanya hari kebangkitan ini. ومن أنكره فهو كافر. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia kafir. Bal yu'min bil ba'ats al yahud wan nasara. Bahkan Yahudi dan Nasara mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Wa inna ma dzakaraha al musannif al imam tatimmatan. dan di sini al-musannif menyebutkannya sebagai penyempurna. Karena al-masail al-mutaqaddimah takunu Sebab permasalahan-permasalahan yang beliau sebutkan sebelumnya itu kejadiannya setelah hari kebangkitan. Lakin indana imanun khassun fi ma yata'allaq bil ba'ts. Namun kita memiliki keimanan yang khusus hal-hal yang berkaitan dengan kebangkitan. Awalan fi kaifiyatihi. Yang pertama tentang bagaimananya. بإنزال الله المطر منيا مثل المطر ينزل الله عز وجل منيا مثل المطر فتنبت فينبت منه الإنسان من عجب الذنب الذنب الذنب نعم yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan mani tersebut seperti hujan lalu kemudian tumbuh ya pada saat manusia akan dibangkitkan عجب الذنب Iya, لأن iya. الإنسان يفنى جسده إلا عجب الذنب هذا karena manusia itu Sahih. mereka akan mati eh, mereka akan punah hancur kecuali tulang ekornya ومنه يتركب الخلق يوم القيامة dan dari situlah akan terbentuk kembali manusia pada hari kiamat فإذا قامت أجسامهم maka apabila tegak jasad-jasad mereka, wansyaqqat anhum quburuhum, lalu kemudian terbongkar kuburan-kuburan mereka, amar Allah sahib as-sur Israfil an yanfukha fi as-sur fata'uda kullu ruhin ila jasadiha. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pemilik sur eh, yaitu Israfil untuk meniup uh, sur tersebut atau biasa disebut sangkakala lalu kemudian roh-roh arwah-arwah kembali kepada jasadnya فالبعث يكون لهذه الأجساد التي كانت في الدنيا maka hari kebangkitan itu akan terjadi pada jasad-jasad yang pernah hidup dalam kehidupan dunia itu فهي التي تعذب وتنعم maka jasad-jasad itulah yang akan disiksa dan akan diberi kenikmatan Wa in ikhtalafat fi ba'd sifatiha. Meskipun berbeda-beda pada sebagian sifatnya. Misal al-basar. Seperti penglihatan. Fafid dunya absaruna dha'ifah. Dalam kehidupan dunia pandangan kita itu lemah. Wa al qiyamah yu'idu Allah abdanana lil baqa'. Sementara pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengembalikan fisik dan jasad-jasad kita untuk hidup kekal. فتكون مثلا الأبصار قوية قادرة على أن تتحمل رؤية الله تبارك وتعالى Sehingga misalnya pada saat di kehidupan akhirat pandangan-pandangan para hamba itu menjadi kuat sehingga mereka mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. ونحمد الله على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an min dan menjadikan kita dari umatnya wa min atba'i sunnatih dan termasuk dari para pengikut sunnahnya fa inna indana fil ahadith as-sahihah di mana kita memiliki hadis-hadis yang sahih min al-ilmi al-mufassal ad-daqiq dari ilmu yang dirinci yang begitu teliti 'anil yaumil akhir yang menerangkan tentang kehidupan akhirat. Ma la yujadu mithluhu fi millatin wala din. Yang mana hal itu tidak ditemukan dalam satu agama dari agama-agama yang ada. Bad'an min asyraqis sa'ah. Hal itu dimulai dari tanda-tanda hari kiamat. Ila ahwalil kubur. Sampai berkaitan dengan kondisi-kondisi di alam kubur. Ila al-ba'thi wal Hingga kepada hari kebangkitan ila an yadkhula ahlul jannati jannah ja'alna Allah wa iyyakum minhum hingga kemudian seseorang itu masuk ke dalam surga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk dari mereka wa ila an yadkhula ahlun nar nar a'adana Allah wa iyyakum min halihim dan sampai kemudian seorang masuk ke dalam neraka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya فالعلم الذي بأيدينا من الميراث النبوي لا يوجد عند أحد من أهل الأرض maka ilmu yang ada di hadapan kita dari warisan Nabi itu tidak ditemukan pada yang lain dari penduduk yang ada di muka bumi إلا من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه kecuali orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkannya dan mengikutinya التنبيه الثاني والأخير peringatan yang kedua dan yang terakhir إن شاء الله نص ساعة setengah jam الت- التنبيه نص ساعة ها؟ قلت نعم أيه، طيب هذه الأمور من الغيب perkara-perkara ini termasuk permasalahan gaib يجب علينا الإيمان بها wajib bagi kita mengimaninya ولا نخوض في كيفيتها dan jangan kita membicarakan tentang bagaimananya Wala natakhayyal. Jangan kita mengkhayalkannya. Wala narsum. Dan jangan kita menggambarnya. Wala nusawwir bil video wal fitshub wal youtube. Oke. Ya. ya, dan jangan kita memotretnya, menggambarkannya dengan video, dengan YouTube, dengan itulah yang lain-lain. As'alukum, akid marra ala ba'dikum mithlu hadha alladhi aqsiduh. Aku bertanya kepada kalian, tentunya sebagian kalian itu uh, melewati dan melihat hal-hal yang seperti ini. Misal awraq maktub 'alaiha tariqul jannah. Seperti misalnya ada kertas-kertas yang tertulis padanya ini adalah jalan menuju surga. Awal yaumal akhir atau kehidupan di hari akhir. Thumma yarsimun hawdan huna lalu kemudian eh, mereka menggambar di situ ada telaga. Wanaran huna. Eh? Nar, nar. Lalu mereka menggambar di situ ada neraka. Wahuna jisran wasiratan. Lalu kemudian di situ ada jalan sirat. Wahunak bustan akhdar annahul al-jannah. Nah, di sana ada kebun hijau dan digambarkan bahwa itulah surga. Yaqulun hadza da'wa ila Allah. Lalu mereka mengatakan ini termasuk bentuk dakwah kepada jalan Allah. Naqul hadhihi bid'ah. Maka kita mengatakan ini adalah bid'ah. Lam yaf'alha Nabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabat. Itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat. Wa hum khairud du'ati ila Allah. Dalam keadaan mereka adalah sebaik-baik orang yang mengajak kepada jalan Allah. Ba'dal anbiya wal rusul khairud du'ati ila Allah as-sahabah sebaik setelah para nabi dan rasul sebaik-baik dai yang mengajak kepada jalan Allah adalah para sahabat. Warasmu wat taswir kana ma'rufan indahum dan menggambar atau melukis adalah sesuatu yang telah dikenal di masa itu. Idzan huwa bid'ah. Jadi itu adalah perkara bid'ah. Al-thani annahu fihi takyifun lis-sifat al-ghaibiyah, sifat al ghaibiyyah sifat al umur al ghaibiyyah wa hadha muharram la yajuz. Kemudian yang kedua, di dalam perkara ini dia seakan-akan menggambarkan, membagaimanakan tentang sifat-sifat yang berkaitan dengan apa yang terjadi di alam gaib. Dan ini adalah perkara yang diharamkan dan tidak dibolehkan. أما في اليوتيوب Adapun yang ada di YouTube والبرج برجتر بر بر بر ايش برجتر برجترات هذه شاشة العرض ها ah, ما- تا- ايوه زي ما قال هو proyektor اي خلاص هو. جيد فيأتون بآيات في وصف الجنة di mana mereka membawa ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat surga ثم يصورون بساتين وأنهار lalu mereka menggambarkan ada kebun-kebun dan sungai-sungai من بونشاك ولا بالي ولا ما تصور بساتين ما شاء الله baik yang ada di puncak maksudnya Bogor atau yang ada di Bali dan yang lainnya. Inda dzikri ayatil jannah ketika menyebutkan tentang ayat-ayat surga. Wa idza ja'at ayatun nar dan ketika datang ayat-ayat yang menerangkan tentang neraka. Suwar lil haraiq wal barakin. Lalu ditampilkanlah kebakaran dan gunung-gunung meletus. هذا مثله ما يجوز هذا maka yang seperti ini tidak boleh الجنة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يقول الله عز وجل في الحديث القدسي tentang surga Allah azza wajal berfirman sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak terbetik dalam hati seseorang. Wa ba'dhum fi ba'd al ada sebagian mereka za'amu za'amu ay fi za'mihim ada sebagian mereka dalam sebagian potongan-potongan video dakwah mereka menyangka Yarsimu jabalain. Mereka menggambar ada dua gunung. Bainahuma jisrun. Di antara kedua bukit itu ada jembatan. Wa tahtal jisri naran. Narun. Lalu di bawah jembatan itu ada api. Thumma ma ya'ti suwar haqiqiyah. Lalu kemudian dia tidak mendatangkan gambaran yang hakiki. Ada masya Allah, indahu wara' syuwiyah. Indah ish? Wara' wara'. Eh, lalu dikatakan ini orang ini ada sifat waraknya sedikit. Ya'ti bi dhil, dhil. Dhil, ta'rif dhil. Hmm. Bi dhil an-nas, bi dhil. Lalu kemudian dia menyebutkan atau menggambarkan bayangan-bayangan. Dhil yamshi sari'an. Ada bayangan yang berjalan dengan cepat. Wa dhil akhar aswad yatihu fin nar. Lalu ada bayangan yang lain, yang lain yang hitam itu terjun ke neraka. هذا أيضا بدعة لا يجوز وتكييف للأمور الغيبية Ini juga adalah merupakan perkara bid'ah yang tidak diperbolehkan dan merupakan bentuk me- meng- membagaimanakan kondisi yang berkaitan dengan perkara gaib. فهذه البدعة اشتدت في هذا الزمان Maka bid'ah yang seperti ini semakin menguat di zaman ini بسبب انتشار مواد التصوير والأدوات الحديثة disebabkan karena semakin menyebarnya alat-alat pemotretan, alat-alat penggambar, يعني بدعة تكنولوجية yaitu yang berkaitan dengan bid'ah teknologi. أيوة فهذا ما يجوز أبدا في الدعوة إلى الله ولا يجوز أن تتخيله أنت في نفسك Maka ini tidak diperbolehkan dalam hal mengajak manusia kepada jalan Allah dan bahkan kamu tidak boleh menghayalkan hal itu pada dirimu. بقص واضح إن شاء الله تمام الحمد لله نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله Kita mencukupkan pada malam hari ini sampai di وبقي sini. مسألتان نكملهما إن شاء الله غدا بإذن Dan الله masih tersisa ada dua permasalahan yang akan kita selesaikan besok dengan izin Allah Azza wa وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا